dulu disebut gaumun mabok muka aurat tegau mun teu nongeng minum teu jackpot enak mah teu mun teu ngaji setuju despacito we arapa tapi teu baroga deposito gaul mah apa Quran apa hadis eta gaul dan ditanya mama bagaimana lirik despacito anda waktu di dunia moal anu hapit tahu bulat ge moal ditanya engke Masjid mah, the real man go to masjid. Lain cowok sejati itu ke masjid mah. Jadi nu gaul mah, nu ke masjid. Menang amalan masjid. Bener, akidah selamat tidak terwarnai, tidak terkontaminasi. Ku, nu itu nu iya. Karena akidah hari ini cabangnya banyak. Lalu mati nul ahlak, kuat ahlak, gaul jeng sesahage. Gitu wes ya mah wafat dimanapun dalam kesyahidan karena membawa akidah yang benar la ilaha illallah Yes.